keislaman dia Ma'asyiral muslimin rahimakumullah masing-masing di antara kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang berbicara di hadapan semuanya ini lebih dahulu menghadap Allah Azza wa Jal. Dan bisa jadi yang mendengarkan kali ini lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita jaga dan senantiasa kita memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita masih di atas agama Islam dan kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dikarenakan kalau seandainya kematian sudah tiba kalau seandainya waktu ajal kita sudah tiba, maka tidak akan diundur, tidak akan mundur dalam waktu sesaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walay nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundur tidak akan mengakhirkan sebuah nyawa, sebuah jiwa apabila sudah datang waktu kematiannya, sudah datang waktu ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti meninggal dunia setiap kita pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka tentulah perkara yang nikmat. Perkara yang kita idam-idamkan. Dan perkara yang perlu kita dambakan. Kalau seandainya kita meninggal dunia ditemani dengan amal-amal soleh kita. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajman secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum bahwa ketika seseorang meninggal dunia akan diikuti akan diantarkan oleh tiga perkara. Yang pertama adalah anggota keluarganya, sanak kerabatnya, teman-temannya. Yang kedua adalah hartanya. Ini sebagian kecil dari harta yang dia miliki. Dari kain yang menutupi tubuhnya menutupi kain kafan yang digunakan untuk membalutnya. Demikian pula yang terakhir yang akan mengikuti dia, yang akan menghantarkan dia sampai ke liang lahat adalah amalannya. Sehingga dua perkara dari keluarga, teman, handai tolan semuanya kembali pulang ke rumah-rumah mereka Demikian pula sebaikan kecil dari harta yang digunakan untuk menyelimuti jasad kita. Itu pun dibawa pulang kembali. Yang akan menemani manusia tetap kekal dan tetap senantiasa bersamanya di alam kubur, di alam barzakh. Itu hanyalah amalannya. Kalau seandainya manusia itu memiliki amal yang baik, memiliki amal yang soleh, maka amalannya itu akan menjadi pendamping selama dia di alam kubur, di alam barzakh menjadi memiliki wajah yang baik, yang bagus, memiliki pakaian yang baik, yang bagus dan juga memiliki harum yang sangat baik, harum yang sangat wangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan pula perkara yang sungguh patut untuk kita dambakan dan kita cita-citakan ketika kita meninggal dunia, kita sudah memiliki bekal, kita sudah memiliki tabungan, kita sudah memiliki salah satu perkara yang bisa menjadikan pahalanya terus mengalir ketika ataukah meskipun kita telah terbujur, telah masuk ke dalam alam kubur. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yakni bahwa apabila manusia itu meninggal dunia maka semua amalannya akan terputus dari amalan solatnya terputus dia tidak bisa solat bahkan disolatkan amalan puasanya juga terputus dan amal-amal ibadah yang lainnya semua terputus kecuali dari tiga perkara kata Rasul alaihi salatu yang pertama adalah sodakoh jariah sebuah infak, sebuah sodakoh, sebagian dari harta benda kita yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jal, yang kita salurkan untuk kepentingan kaum muslimin yang meskipun kita telah meninggal dunia, perkara tersebut masih dimanfaatkan, masih dirasakan oleh kaum muslimin yang masih hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang akan menemani kita. Dan di antara perkara-perkara yang akan menjadikan kita semakin memiliki banyak pahala. Meskipun kita telah meninggal dunia. Itu tidak pantas ataukah tidak boleh bagi setiap muslim untuk luput darinya ataupun melupakannya. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah cuma rahimakumullah. Ketika kita masih hidup di muka bumi ini, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal untuk kita memperbanyak amal soleh, untuk kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم dan infakkanlah dan salurkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput kalian sebelum ajal menghampiri kalian karena kalau seandainya kita telah meninggal dunia, berapapun harta yang kita tinggalkan itu menjadi hak milik ahli waris kita. Kita sudah tidak memilikinya lagi. Sudah berpindah tangan. Sudah menjadi berbeda pemiliknya. Sehingga ingatlah ma'asyil muslimin, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan infakkanlah sedekahkanlah, salurkanlah sebagian dari harta yang kalian miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian menghampiri kalian. Karena kalau seandainya kematian telah menghampiri, jangan sampai seperti Allah Azza wa Jalla firmankan, fayaqula rabbik, dia pun akan mengatakan wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib Duhai Robku, duhai Rob kami, kalau seandainya engkau menunda waktu kematian kami, kalau seandainya engkau mau untuk membangkitkan kami ke muka bumi kembali, fa'asoddaq wa minasolihin. Pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan berinfak, pasti kami akan menyalurkan, mengeluarkan sebagian harta yang kami miliki. Wa akum minasolihin. Dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh, kami akan menjadi orang-orang yang taat, akan menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ini merupakan angan-angan belaka. Yang tidak mungkin akan terjadi. Karena ketika seorang sudah meninggal dunia tidak mungkin akan kembali lagi ke muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla akhiri wallahu khabirum bima ta'malun. Ta bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat sehingga masyarakat muslim rahimakumullah. Tentulah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa manusia itu. Apabila dia dibangkitkan ke muka bumi lagi. Bisa jadi dia malah semakin perbanyak dosa. Bisa jadi dia akan semakin sombong. Akan semakin angkuh. Akan semakin pelit untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Bukan semuanya. Tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan harta keseluruhannya. Karena kita yakin tidak ada di antara kita semua yang keimanannya seperti Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq yang mengeluarkan semua hartanya kepada Allah Subhanahu ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Sesungguhnya amal dan perbuatan kalian berbeda-beda. Ada yang berusaha semaksimal mungkin menghadap ataukah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan ada yang malah semaksimal mungkin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang a'ta wa taqa mengeluarkan sebagian hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan kepentingan kaum muslimin, di jalan Allah Subhanahu wa taala wasoddaq wattaqo dan dia melakukan ketaatan takwa kepada Allah azza wajal wasoddaqo bil husna dia juga membenarkan mengimani la ilaha illallah dan konsekuensinya dia beriman meyakini adanya hari akhir dia beriman dan meyakini adanya hari kebangkitan hari pembalasan maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasanu yasiruhu lil yusra pasti kami akan memudahkan urusannya. Dimudahkan dalam pencarian rezekinya. Dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dimudahkan jalan menuju al-jannah. Dimudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan sekian manfaat, sekian kebaikan di dunia maupun di akhirat. Fasanu yasiruhu lil yusra. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa saja yang bakhil, yang pelit, tidak mengeluarkan sedikit pun dari hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kepadanya fasanu yasiruh lil usra. Akan kami sulitkan urusannya. Akan kami berlakukan urusannya sulit sulit mencari harta-harta benda. Tidak barokah hartanya. Tidak barokah keluarganya. Dan akan dipermudah jalannya menuju maksiat. Akan dimudahkan jalannya menuju neraka. Dan akan semakin dijauhkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Masih dalam satu surat ini juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang semoga orang-orang yang masih memiliki akal sehat dia sadar dia merenung dan faham maksud dari firman Allah Azza wa Jal Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'anzartukum narun talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla dan kami peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala dengan api neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan yang di, tidak ada yang akan dimasukkan dilemparkan ke, ke dalamnya kecuali orang-orang yang celaka, kecuali orang-orang yang binasa. Siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan allazi kadzdzaba wa tawalla. Dialah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya ketika orang-orang yang beriman orang-orang yang meninfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Azza wa Jal wa atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka akan dijauhkan dari api neraka, akan diselamatkan dari api neraka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang mengeluarkan hartanya, yang mengeluarkan sebagian hartanya, yu'ti malahu yatazaka, dengan mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwanya, untuk membersihkan hartanya. Sehingga ma'asyirul muslimin rahimakumullah, Sekali lagi sebelum kematian menghampiri kita. Sebelum kematian menghampiri kita dan sebelum adanya penyesalan. Maka infakkanlah sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Tentulah kita memohon kepada Allah azza wa Jal, Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dan mencabut nyawa kita kita semua dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan di atas Islam, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.